Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala. Yang mana sekarang kita akan memasuki hadis yang ke-24. Hadis ini dikenal dengan hadis qudsi dikenal dengan hadisun qudsiyun. Dinamakan hadis qudsi karena dinisbahkan kepada na barakallahu fikum al-Malikul Quddus, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci. Nah, oleh karena itu hadisun qudsiyun itu hadis yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala yang berkata. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meriwayatkan secara apa? Secara apa? Makna. Nah, barakallahu fikum atau secara lafaz? Makna atau lafaz? Hadis qudsi? Nah, secara lafaznya, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'anul Karim itu kalamullah jalla wa ala lafzan wa ma'nan. Oleh karena itu antum enggak diperbolehkan berhujjah berdalil dengan Al-Qur'an kecuali harus sama persis. Paham ya? Enggak boleh antum ubah lafaz misalkan koma atau ubah menjadi apa barakallahu fikum waqafa misalkan. Dalam Al-Qur'an enggak boleh. Karena apa? Karena yang namanya Na barakallahu fikum hafizakumullah Al-Qur'anul Karim itu kalamullah jalla wa ala lafzan wa ma'nan. Secara lafaz dan secara makna adalah kalamullah jalla wa ala. Berbeda dengan hadis qudsi. Kalau hadisun qudsiun Nah barakallahu fiikum itu lafadznya dari Rasulullah SAW maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Kemudian kalau hadis Nabawi, nah barakallahu fiikum, naam hadis Nabawi seperti yang kita baca misalkan hadis atau yang semisalnya itu dari Rasulullah SAW. Paham itu ya? Lafaz dan maknanya. Mabum. Kemudian dibedakan antara hadis kutsi dengan al quran Karim, bedanya sangat banyak sekali. Hadis kutsi itu memang lafaz memang ucapan Allah Subhanahu wa taala, cuman beda dengan Al-Qur'anul Karim. Ingat-ingat ya, bedanya yang pertama, Al-Qur'anul Karim ketika orang hendak membacanya disyariatkan untuk ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedangkan hadis qudsi antum enggak diperintahkan. Enggak perlu antum baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Enggak perlu. Paham ya? Satu. Kedua, Al-Qur'anul Karim dibaca dalam salat. Hadis qudsi enggak boleh. Walaupun ucapan Allah Subhanahu wa taala. Antum dalam salat antum baca setelah bismillahirrahmanirrahim, salat maghrib misalkan, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi, enggak boleh. Karena apa? Na barakallahu fikum, karena hadisnya hadis apa? Qudsi. Bukan Al-Qur'an Karim. Bukan Al-Qur'an Al-Karim, bedakan. Kemudian Al-Qur'an Karim barakallahu fikum hafizakumullah di dalam satu huruf saja itu mendapatkan pahala orang yang bacanya. Kalau hati kursi bagaimana? Tidak ada nas khusus. Antum baca ya ibadi, enggak ada nas khusus dapat pahala. Paham ya? Tapi Al-Qur'an la naqul alif lam mim harfun. Kita enggak mengatakan alif lam mim harfun, tapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Paham ya? Rasulullah mengatakan, kami enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi masing-masing dihitung. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi pahalanya banyak sekali, perhatikan baik-baik. Pahalanya banyak sekali. Mau salah ya? Kalau hadits qudsi bagaimana enggak ada nas khusus? Antum baca hadits qudsi enggak ada nas, nas khusus dapat pahala. Tidak ada dalil khusus yang menunjukkan dapat pahala. Sudah ada berapa perbedaan tadi? Pertama, hadis qudsi barakallahu fikum tidak syariatkan ketika hendak membacanya dengan apa ta'awud atau bismillah. Enggak disyariatkan. Kalau Al-Qur'an Disyariatkan. Paham ya? Yang kedua, hadis qudsi tidak boleh dibaca dalam salat. Kalau Al-Qur'an boleh enggak? Ya memang itu. Paham ya? al quran Karim. Kemudian yang ketiga, yang baca al quran Karim ada nas khusus satu hurufnya dihitung pahala. Tapi al-hadis qudsi enggak dapat pahala secara khusus. Mahum. Kemudian perbedaan yang selanjutnya kalau Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum hafizakumullah itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis qudsi lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan. Tahunan. Eh, sah, sah. Jadi anu ulangi lagi barakallahu fiikum. Ya, safal lisannya. Jadi Al-Qur'an Karim lafzuhu wa ma'nahu semua dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Karim. Karena kalamullah jalla wa ala. Adapun kalau hadits qudsi barakallahu fiikum wa hafizakumullah penjelasannya mungkin agak beda ya dengan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Nah, barakallahu fikum cuman yang sahih memang ini ya. Jadi lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala hanya saja Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Di dalam hadis tersebut terkandung lafaz qala Allah taala. Itu lebih tepat ya, lebih tepatnya afannya. Jadi di ralat tadi yang pertama tadi ana ulangi lagi. Hadis qudsi barakallahu fikum lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis tersebut terkandung qala Rabbuhu jalla wa ala atau fima yarwi an rabbih jalla wa ala. Ayo asan seperti itu ya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian kalau perbedaan yang berikutnya, jadi sudah jelaskan tadi ya, perbedaan pertama, kedua, ketiga, yang keempat jangan anak tadi itu, na'am barakallahu fikum. Kalau Al-Qur'an Karim itu jelas Nah, barakallahu fikum, lafdhuhu wa ma'nahu minallahi jalla wa ala. Cuman enggak boleh kita menyebutkan secara makna dari kita sendiri. Paham ya? Kalau hadis qudsi boleh kita meriwayatkan dengan makna. Paham ya? Nah, jadi bedanya yang tadi yang terakhir tadi antara dengan lafaz ini. Bedanya kalau hadis qudsi kita boleh meriwayatkan dengan makna. Paham ya? Secara makna boleh lafaznya harus persis gitu loh. Masalah lafadznya dalam bentuk koma kita ganti dengan wakafah enggak masalah. Tapi kalau al quran Karim itu lafadz dan maknanya harus na barakallahu fikum bisa dikatakan tidak boleh beda. Paham ya? Kalau maknanya jelas tidak boleh menyelisih apa yang tercantum dalam lafaz tersebut. Kalau lafaznya sangat jelas sekali. Paham ya? Perbedaan yang berikutnya kalau Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum tidak bisa dipalsukan. Tidak bisa dipalsukan. Hadits qudsi masih ada yang palsu, yang dhaif yang sahih. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi ada berapa tadi? Coba ulangi pertama tadi apa? Nah, kalau al Quran Karim ketika membacanya disyariatkan untuk ta'awudz terlebih dahulu. Kalau hadits qudsi tidak. Yang kedua tidak bisa Apa? Tidak bisa dibaca ketika Hewan na'am. Yang kedua, hadis qudsi tidak dibaca ketika salat. Adapun kalau Al-Qur'anul Karim, na'am, syariatkan bahkan. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Apa? Yang ketiga apa Husain? Yang baca Al-Qur'an dapat pahala setelah khusus. Adapun kalau baca hadits qudsi tidak ada dalil khusus yang menunjukkan dapat pahala. Yang keempat tadi itu. Nah, barakallahu fikum, hadits qudsi boleh kita meriwayatkan dengan makna, menyebutkan dengan makna enggak masalah. Tapi kalau Al-Qur'an Karim harus sama persis ya, harus sama persis Lafaznya tidak boleh kita menyebutkan berdalilkan dengan Al-Qur'an kemudian dengan semakna enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Itu diantara bedanya. Kemudian berikutnya tadi al quran Karim nggak bisa dipalsukan, nggak bisa dipalsukan. Dalam artian orang mau mendatangkan memalsukan mesti ketahuan kalau al quran Karim. Tapi kalau hadith kudsi ada yang palsu, ada yang sahih, ada yang zaif macam-macam. Nah, barakallahu fikum sebagaimana disebutkan oleh para ulama mengenai perbedaan-perbedaan tersebut. Masih ada lagi kira-kira perbedaan yang lainnya? Eh? Apa lagi? Apa? Ada lagi enggak? Antum? Ada lagi? Apa? Kenapa? Naam ahsan. Al-Qur'anul Karim yuqra' bitartil. Naam dibaca dengan cara tartil, dinadakan sesuai dengan tajwidnya. Kalau hadis qudsi enggak perlu. Antum bacanya dengan tajwid misalkan. Orang mungkin malah tertawa nanti. Paham ya? Ada gunnahnya, ada ikhfa'nya, ada qalqalahnya, kemudian juga ada na barakallahu fikum idharnya misalkan atau baca hadis qudsi. Paham ya? Kalau Al-Qur'an na'am. Bahkan Rasulullah mengatakan fa man lam bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang tidak menadakan Al-Qur'an maksud dibaca dengan tartil sesuai dengan tajwidnya, maka bukan termasuk bagian dari kami kata Rasulullah. Jadi menunjukkan apa? Perbedaannya enam sangat jelas ya. Jadi Al-Qur'anul Karim, na barakallahu fikum dibaca dengan tartil Na'am barakallahu fikum dinadakan adapun hadis qudsi na'am hukum asalnya terbedakan di situ tidak dinadakan. Na'am. Ada lagi? Na'am barakallahu fikum. Kalau hadis qudsi na'am itu nanti harus ada sanad yang sahih atau tidak. Yang kembali pada hadis tersebut sehingga nanti bisa dihukumi sahih, dhaif ataupun apa? maudhu' palsu. Tapi Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum jelas Eh, jelas sekali langsung dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Mau ya? Secara tidak langsung sanad ada di situ yang pendek gitu ya. Nah, barakallahu fikum sanadun ali, langsung gitu istilahnya. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala kemudian malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau hadis qudsi silsilatul rijalnya panjang, harus dicek diteliti terlebih dahulu. Sahih apakah tidak? Naam. Itu secara globalnya. Nanti panjang lebarnya faedah yang sangat berharga akan disampaikan Syekh Shalal Fauzan habibullah taala kita lihat qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahmatullahi alaih al-hadits ar-rabi' wal 20 hadis yang ke-24 nah barakallahu fikum ada yang sampaikan ya na'am barakallahu fikum hadis yang ke-24 hadis ini dikenal dengan hadis yang Nah, barakallahu fikum tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang mengenai keberadaan manusia pada hakikatnya bagaimana ketika hidup di dunia ini. Kita lihat An Abi Dzarrin Al-Ghifari, siapa namanya? Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. An Abi Dzarrin Al-Ghifari Jundub bin Junadah, Jundub bin Junadah. Yang belum tercatat, upayakan sudah dicatat ya. Tercatatnya, na'am. Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma an azza wa jal. pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala annahu bahwasanya Allah taala berkata ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman terhadap diriku dan aku jadikan di antara kalian haram kedzaliman tersebut Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling mendolimi. Jadi az definisinya ma'ruf, sudah kita lewati, wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan daripada az al-'adl, awil hikmah. Lawan daripada az al-'adl atau hikmah, wad'u syai' fi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan ada tempat sampah, antum buang sampah sembarangan, berarti antum tidak memiliki hikmah. Paham ya? Kenapa? Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya kalau memiliki sifat hikmah, dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu secara bahasa. Secara bahasa dan na'am barakallahu fikum yang disebut oleh para ulama mengenai definisi az-zulm, na'am biddu al-'adl wal hikmah. Na'am barakallahu fikum. Kemudian kita lihat Berikutnya, jadi kezaliman haram tidak boleh kita melakukan kezaliman baik diri pribadi atau untuk orang lain atau bahkan lebih parah dari itu mendzalimi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Paham ya? Itu merupakan apa? kezaliman yang paling besar sebagaimana yang Allah Taala firmankan dalam Al-Qur'an Al Karim, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Nah, ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya dalam keadaan menasihati, "Na barakallahu fikum ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kedzaliman yang besar. Jadi kedzaliman terbagi menjadi berapa? Tiga. Pertama, dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala. Wa hadza a'dhamu asyrik. Nah, yang pertama adalah apa? Zalimi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Nah, merupakan apa? Merupakan kesyirikan yang paling besar dan kezaliman yang paling besar. Nah, barakallahu fikum. Yaitu apa? Mensekutukan, menduakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua adalah zulmul 'abdi li nafsihi. Seorang hamba mendolimi dirinya sendiri, haram, bunuh diri atau bom bunuh diri atau semisalnya menyakiti dirinya, mendolimi dirinya haram. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam al Quran Al Karim, "Wala taqtulu anfusakum Allah kana bikum rahimah. Jangan kalian bunuh diri kalian. Karena sesungguhnya Allah taala itu menyayangi kalian. Disayangi malah dia enggak mau, malah bunuh dirinya. Satu. Kedua, Allah taala berfirman, "Wala bi bi'aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muslimin." Artinya apa? Jangan kalian menjerumuskan melemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan dengan sebab tangan kalian. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berbuat ihsan, berbuat baik karena Allah taala mencintainya. Mahum ya? Nah, oleh karena itu sangat disayangkan kelompok-kelompok terorisme, radikalisme ataupun nah barakallahu fikum jaringan Islam liberal atau yang semisalnya atau kelompok-kelompok lain yang mereka memberikan dukungan, memberikan dorongan agar apa? melakukan kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan, membunuh diri atau yang semisalnya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti mendolimi dirinya sendiri. Nah, sudah kita lihat, kan pembahasannya orang jihadiun, kelompok-kelompok khawarij yang mereka seringnya menggembar-gemborkan jihad, jihad fisabilillah, Suriah, Palestina atau yang semisalnya, mereka sendiri yang ngomong ini nggak mau berangkat duluan. Satu, ya enggak? Kemudian kalau mereka mengatakan Jannatul Firdaus amamak. Surga Firdaus di depanmu. Gurunya ngomong kepada santrinya. Santrinya malah suruh maju duluan. Paham ya? Meledak di depan enam gereja misalkan. Meledakkan bom di depan Nah, barakallahu fikum tempat mati ibadah orang kafir misalkan. Gurunya enggak mau. Coba kalau seandainya benar-benar surga Firdaus, seharusnya orang berlomba-lomba tidak? berlomba-lomba. Gurunya pertama kali, anak yang pertama kali katanya. Tapi nggak ada. Namla, Ustad kapan? Ustad nanti kapan-kapan. Eh, muridnya suruh berangkat duluan. Kasih rompi itu, ada bomnya, siap semuanya saya meledak, suruh berangkat duluan. Bom bunuh diri. Alasannya apa? Masuk ke surga, Firdaus. Allahumma staan. Ini menunjukkan apa kejanggalan mereka seperti itu. Kalau seandainya benar-benar surga berdaus, kenapa gurunya nggak mau duluan? Kenapa gurunya malah menunda? Nah barakallahu fikum Allahul musta'an. Padahal masuk dalam kategori apa? Mendzalimi dirinya sendiri. Allah musta'an. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man qatala nafsahu bisyai'in 'udziba bihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang bunuh dirinya dengan sesuatu, besi atau yang semisalnya dibunuh diri, nanti di hari kiamat dia akan diadab dengan sesuatu yang dipakai untuk membunuh dirinya. Allah musta'an hati-hati barakallahu fikum. Nah, ngeri sekali. Jangan kita tertipu dengan apa? Kelompok-kelompok sesat tadi itu yang mereka apa? Na'am barakallahu fikum bergerak atau melakukan ritual-ritual tanpa didasari oleh ilmu wal Kita lihat di sini. Atau yang ketiga, zulmul 'abdi na'am li khairihi Seorang hamba mendolimi yang lainnya, hamba kepada hamba yang lainnya. Haram. Paham ya? Bahkan Rasulullah mengatakan fattaqudz zulma fa inna zulma zulmatun yaumil qiyamah. Hati-hati kalian dengan kezaliman. Karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan kelak di hari kiamat. Jadi kalau orang mendolimi yang mendolimi orang lain, mendolimi saudaranya berbahaya. Hati-hati. Jangan suka mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, mengambil barang orang lain. Itu termasuk mendolimi. Namullah musta'an. Sedangkan Allah Taala apa? Mengharamkan kedoliman tersebut untuk diri pribadi. Nah barakallahu fikum kita semua dilarang mendolimi diri pribadi, bahkan mendolim orang lain apalagi mendolimi Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat apa tadi? kesyirikan walaikumsalam Na'am barakallahu fiikum Kita lihat berikutnya. Ya ibadi kullukum dalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku semua kalian dalam keadaan sesat hukum asalnya kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk kepadanya fastahduni ahdikum. Mintalah kalian petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk pada kalian. Al jazau min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Karena dia minta petunjuk kepada Allah Taala, Allah Taala berikan petunjuk kepadanya. Paham itu ya? Na barakallahu fikum walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Eh, orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan kami, mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana Sungguh kami akan memberikan apa? Naam orang tersebut petunjuk untuk menempuh jalan kami. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Naam karena hidayah taufik yang memiliki hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita enggak bisa berdakwah untuk meraih hati manusia semuanya biar ikut dakwah harus sunnah belum tentu bisa. Semuanya enggak bisa. Kenapa? Semuanya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik tapi hidayah ad-dalalah wal irsyad menyampaikan bimbing ngarahkan kepada jalan yang benar bisa atau tidak kita bisa tapi untuk menguasai hati enggak bisa Allah taala berfirman lasta alaihim bimusaitir engkau tidak bisa menguasai hati mereka kemudian Allah taala berfirman laisa alaika hudahum Allah yahdi man yasha artinya apa bukan di tangan engkau hidayah mereka hidayah apa namanya taufik akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada setiap pun yang Allah taala kehendaki. Coba bayangkan Rasulullah SAW terhadap pamannya Abu Talib yang sejak kecil beliau dirawat sejak usia 12 tahun beliau diajak jagang ke Syam bayangkan. Tapi apa karena Abu Talib tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala posisi di akhir hayatnya Rasulullah berupaya untuk mentalkin agar mengucapkan apa la ilaha illallah tetap gak mau hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah Taala mengatakan Nah barakallahu fikum Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Orang yang paling kita cintai saja, bapak kita, ibu kita, wallahualam misalkan di atas kekufuran, kita ingin memberikan hidayah kepada mereka taufik enggak bisa. Paham ya? Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Ini perlu diperhatikan barakallahu fikum. Jadi kalau kita berdakwah sabar, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Anak sudah berdakwah bertahun-tahun tuh enggak ada perkembangannya. Yang ikut cuma satu orang, dua orang, sabar. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun bayangkan. Kita berapa? Nah, barakallahu fikum. Beliau berdakwah selama 950 tahun, diberikan usia panjang segitu, posisi pengikutnya tidak sebanyak yang kita bayangkan. Nah, termasuk apa? Banyak orang-orang di saat itu justru apa? Memusuhi Nabi Nuh alaihissalam. Kita bukan Nabi barakallahu fikum. Jadi kita hanya menyampaikan, menyampaikan al-haq Al-Qur'an dan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Perkara dia nerima, walhamdulillah. Tidak nerima kita tidak boleh memaksa. Tapi berdakwah terus, gitu caranya gitu. Mendakwai orang tua juga sama. Terkadang orang tua kita masih awam belum tahu masalah apa bagaimana sholat yang benar ataupun sudah tahu tapi masih belum mengenal as-sunnah bagaimana caranya berdakwah sabar dengan cara bersabar para kalafikum semoga Allah taala berikan hidayah kepada mereka caranya gitu didoakan karena hidayah itu sesuatu apa perkara yang kita terkadang tidak memprediksikan hidayah taufik nah para kalafikum coba bayangkan mungkin ada di antara kita punya teman dulu nyakal dulunya preman belandalan misalkan ternyata dia sadar Allah taala berikan hidayah masuk kepada ahlu sunnah. Paham ya? Mengenal as-sunnah. Baik orangnya misalkan. Mahum. Jadi hidayah adalah apa? Barakallahu fikum. Sesuatu yang sangat berharga. Yang tidak bisa atau tidak diperjualbelikan. Hidayah taufik. Mahum soalnya ya? Dalam berdakwah butuh kesabaran. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Karena yang kita nah barakallahu fikum targetkan dalam berdakwah bukan mencari pengikut yang banyak, tapi bagaimana orang itu paham Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walaupun satu orang, dua orang, walaupun tiga orang. Paham ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Dan terkadang dakwah berhasil, banyak orang yang ikut setelah si pendakwah tadi meninggal dunia. ya Jadi ketika si pendakwah tadi, nah barakallahu fikum setiap hari mengajarkan ilmu, mengembangkan ilmu. Orang yang datang satu orang, dua orang, tiga orang, tapi setelah dia meninggal, masya Allah, banyak orang yang sadar, oh ternyata dakwah si fulan dulu benar. Ternyata si fulan itu dakwanya Masya Allah sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Akhirnya mereka mengenal petunjuk, dapat hidayah setelah si pendakwah meninggal dunia. Jadi antum jangan nilai dakwahnya gagal. Di ma'ad Darut Taqwa dakwahnya gagal. Kenapa? Yang datang cuma 30 orang. Itu dakwah sebelah sana Masya Allah ribuan orang. Hizbiyun tapi ya. Allah musta'an. Dakwahnya bagaimana? dakwahnya besar, berkembang di mana-mana. Nah, bukan itu yang ingat-ingat ya jadi dakwah dikatakan berhasil atau tidak itu kalau sudah mencetak orang mengenal Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun saleh. Nah, barakallahu fikum. Tidak bertahun-tahun dan 10 tahun, 20 tahun berdakwah masih membolehkan apa? Minta-minta. Membolehkan pemilu, membolehkan kudeta, membolehkan revolusi, membolehkan demonstrasi, membolehkan sekolah umum, eh, membolehkan proposal, membolehkan yayasan. Mana dakwahnya? apalagi yang membolehkan gambar makhluk bernyawa. Nah, bertahun-tahun dakwanya tersaksikan. Mungkin waktu itu di antara kita ada yang belum lahir, mungkin masih kecil. Jadi perkembangan dakwah ini perubahannya sangat nampak sekali. Nah, barakallahu fikum, 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu yang sudah mengenal dakwah salafiyah akan menyaksikan gerak-gerik perubahan nah barakallahu fikum dari kalangan ahli bidah wa dan hizbiyin. Bagaimana? Sudah kita lewati. Kalau mau selamat ikutilah dalil. Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak pernah berubah. Coba terlihat dalam hadis masalah haramnya gambar makhluk bernyawa berubah nggak Lapatnya Berubah nggak kira-kira? Dalam hadis nggak berubah. Dalam Al-Quran jelas. Dalam hadis nggak berubah. Yang berubah itu orangnya. Kalau orangnya berubah, paham ya? Seperti itu. Jadi ikutilah dalil Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman Al-Quran, pemahaman, para salaful ummah, salafun salih, para sahabat tabiin, wa atba'u tabiin. Naam. Ini sekedar apa? Selingan mengenai hidayah itu sangat mahal sekali barakallahu fiikum. Jadi kita bersyukur setelah beragama Islam, mengenal as-sunnah, jangan sekali-kali kita nah barakallahu fikum menyanyiakan akhirnya terdampar menjadi orang-orang yang futur. Sudah mengenal dakwah salafiyah menjadi awam lagi waliyadzubillah. Allah musta'an. Sudah mengenal dakwah salafiyah dulu pakaiannya masyaAllah, berjubah, sorban. Sebelum ke Yaman ini, pulang dari Yaman malah pakaian sekarang songkok nasional. Koko pakai sarung, itu pun kadang-kadang. Setelah pulang dari Yaman, bayangkan, berubah enggak kira-kira? Berubah. Mana? Penerapannya mana dulu mana lebih istiqomah, sekarang malah gagal paham. Allah musta'an. Hati-hati seperti itu banyak sekali yang jumpai. Saya teman sendiri dulunya ya. Allah musta'an. Allah musta'an. Kita lihat. Ikhwan fi din azza wa berikutnya Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya itu dalam keadaan ja'i' lapar. Kita semuanya sebenarnya lapar sebenarnya. Kalau tidak Allah Taala berikan apa? Nah barakallahu fikum rezeki dan berikan makanan buat kita coba kita. Bagaimana? Terlantarkan atau tidak? Terlantarkan. Rezeki Allah taala yang mengatur. Paham ya? Nah barakallahu fikum kita lihat illa man at'amtuhu kecuali orang yang aku telah berikan makan kepadanya fastat'imuni ut'imkum mintalah makan kalian kepadaku niscaya aku akan berikan makan kepada kalian oleh karena itu orang-orang nah barakallahu fikum musyrikin atau yang semisalnya yang saat itu mereka enggak suka punya anak banyak eh, mereka mengeluh khawatir nanti miskin khawatir fakir khawatir enggak enggak bisa makan Itu Allah telah bantah nahnu narzuqukum wa iyyahum kami yang berikan rezeki kalian dan mereka. Kalian gak usah khawatir, kerja saja sudah. Dapat rezeki Insya Allah. Tapi kalau memikirkan itu memang susah. Wah, anak-anak banyak. Lah berapa? 10. Hidup semua, alhamdulillah hidup semuanya. Karena semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Kalau nggak percaya bagaimana? Buktikan saja. Paham ya? Nah, semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Nah, karena dia harus menyantuni, memberi kemakan apa? Anak yang banyak tadi itu. Ya enggak? Anaknya sepuluh, setiap hari dia harus ngasih makan anak sepuluh tadi itu. Rezekinya banyak nggak? Banyak. Makan semua sepuluh tadi. Masya Allah. Tapi kalau anak dua, tiga, rezekinya ya secukupnya tadi itu, sesuai dengan kadarnya tadi. Tapi kalau anaknya sepuluh, eh, yang dikasih makan yang 10 tadi. Banyak berarti rezekinya. Na'am, nahnu narzukukum wa iyyahum ta'ala. Kami yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka. Jadi kalian tidak perlu bingung pusing itu enggak perlu. Tercatat semua dalam Lauhul Mahfuz, cuman kita itu mau gerak atau tidak. Eh, ingat-ingat ya, jangan tertipu dengan ucapan masa depan. Masa depan antum nanti bagaimana di pondok terus, enggak pernah belajar sekolah umum, enggak punya ijazah, enggak punya sertifikat, enggak <laughs> punya apalagi barangkali fikum, ijazah, enggak bisa kerja katanya. Ini omong kosong. Masa depan kita bukan di dunia. Di dunia ini masih ada depannya lagi. Masih ada depannya lagi. Masa depan kita adalah akhirat. Surga yang kita tempuh. Surga yang cari barakallahu fikum. Kalau orang-orang awam kan masa depan nanti bagaimana? Keluarga makan apa? Nanti kamu bagaimana makannya kalau sudah kalau sudah punya istri? Nah, ini masa depan mereka pandangannya dunia. Kalau kita lain, masa depan kita akhirat. Sehingga sekarang itu sekarang kita ini masih ada masa depannya lagi. Karena masih dunia. Apa maksudnya ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Kadang orang-orang awam yang jauh dari ilmu, gembos-gembosin membikin ahlu sunnah itu jadi minder, ketakutan dengan lafaz tadi itu. Nanti masa depan anak antum bagaimana itu sekarang di pendaftaran baru tuh. Paham ya? Eh, kalian nggak daftar nanti bagaimana anakmu? nggak punya ijazah, eh, punya rapot katanya. nggak punya ini kerjanya bagaimana? nggak perlu khawatir. Sekarang permasalahannya apa? Bukan masalah kerja anak ada atau tidak, mau kerja nggak itu loh. Paham ya? Itu yang perlu di garis bawahi atau garis atas silakan bebas ya, mau garis atas garis bawah nggak masalah, cuman yang paling penting apa tadi? Mau kerja atau tidak. Bukan ada kerjaan atau enggak. Paham ya? Nah, kalau kerjaan banyak tapi mau kerja enggak dia? Itu kan penting. Nah, barakallahu fikum jadi perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum hafizakumullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menterlantarkan atau tidak menelantarkan hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Allah taala beri. Berikutnya Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Fastaksuni aksukum artinya apa? Artinya adalah wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan telanjang hukum asalnya. Kecuali orang yang apa? Yang aku berikan pakaian kepadanya. Maka mintalah kalian pakaian kepadaku, aku berikan pakaian kepada kalian. Paham ya? Jadi minta semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, kita semuanya pertama apa? Pertama sesat. Kedua, lapar. Ketiga, telanjang. Bayangkan. Nah, pertama alhamdulillah kita sudah diberikan hidayah. Kedua, alhamdulillah kita apa? Diberi makan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, alhamdulillah diberi pakaian. Bersyukur barakallahu fikum. Walaupun sekecil apapun, sedikit apapun, Rezeki yang Allah berikan kepada kita harus kita merasa cukup. Ingat baik-baik ya. Qanaah merasa, merasa cukup dan sesuatu yang sedikit yang ada di hadapan antum, yang ada di hadapan kita itu sangat kita butuhkan. Karena kalau kita nggak seperti itu, kita pasti nggak akan puas. nggak akan pernah puas. Menyaksikan melihat bagaimana ashabud dunia, orang-orang yang mereka hanya mencari dunia pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia, semuanya berputar apa? Masalah dunia. Bagaimana mereka? Enggak sempat duduk di majelis ilmu. Enggak sempat duduk di majelis ilmu. Ana yakin sudah itu. Karena mereka punya apa? Punya slogan yang sangat besar. Walaupun enggak tertulis tapi di benak mereka, waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Mereka gitu kan? Nah itu, slogannya enggak tertulis tapi tertancap di benak-benak mereka. Jadi duduk sempat sedikit setengah jam aja enggak mau. Karena karena setengah jam itu uang ya? Mereka mikirnya ke situ. Tapi walhamdulillah para talabatul ilm yang mereka bisa mengendalikan, yang mereka bisa mengisi kembali hati mereka di nansiran dengan Al-Qur'an was sunnah, cahaya Al-Qur'an sunnah, Masya Allah. Duduk setengah derajat tenang rasanya. Karena dapat siraman kembali. Paham ya? Antum sekarang duduk di sini atau di majelis ilmu lebih tenang mana daripada ketika duduk di pasar coba? Ya? Tenang mana kira-kira Abdurrazak? di majelis ilmu, walaupun musim panas terasa dingin. Tapi kalau di luar sana, musim dingin terasa panas di pasar sana. Kalau nggak percaya jangan dibuktikan. Nah, ya, kalau nggak percaya jangan dibuktikan panas di luar sana. Walaupun musim dingin, musim hujan pun panas rasanya. Seperti contohnya dunia politik. Orang-orang atasan kita, maksudnya orang-orang yang pejabat-pejabat negara, pemerintah negara, berbeda rakyat sipil. Kita ini dikenal rakyat sipil. namanya ya? Mereka yang dipikirkan lain masalah kekuasaan, masalah harta, masalah ini. Cuaca panas walaupun musim dingin. Seperti itu. Kalau kita alhamdulillah nah duduk di majelis ilmu walaupun utang banyak itu kalau udah duduk majelis ilmu hilang semua pikiran hutang dari itu. Walaupun udah keluar nanti <laughs> ingat lagi. Tapi ketika di majelis ilmu hilang semua pikiran tersebut. Alhamdulillah itu yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang sahih. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna hu bain wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Artinya apa barakallahu fikum dan tidaklah kaum yang mereka berkumpul di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Jadi ketenangan kita rasakan barakallahu fikum na'am. Allah musta'an. Berikutnya Ya ibadi innakum tukhti'una bilail wan nahar. Sering kita bahas ini ya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Ini penting sekali agar kita merasa apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini bukan orang-orang yang maksum. Ahlus sunnah walaupun sebagus apapun selurus apapun tidak maksum dari kesalahan. Oleh karena itu bukan berarti kita wah, kita juga gak maksum jadi gak perlu kita menjadi ahlus sunnah itu keliru. Walaupun kita gak maksum dari kesalahan tapi berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menyengaja terjatuh dalam kesalahan gitu caranya gitu. Yang bengkok diluruskan, yang keliru dibenahi, dibenarkan. Caranya gitu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau nah barakallahu fikum habibakumullah, nah kemudian kita mengatakan kita semuanya adalah yang paling benar, enggak pernah keliru, enggak pernah salah. Itu enggak benar ungkapannya. Memang kita alhamdulillah di atas al-haq, di atas kebenaran, tapi berupaya semaksimal mungkin tidak menyengaja berbuat kesalahan. Paham ya? Kalaulah seandainya terjatuh dalam kesalahan wajar, kita enggak maksum. Cuman segera taubat itu loh ya. Segera taubat. Nah, sekarang antum yakin enggak di atas al-haq? Yakin enggak? Harus yakin. Bukan berarti kita maksum. Paham ya? Nah, karena kita nggak ada yang masuk dari kesalahan. Kesalahan pasti ada nih. Allah Taala mengatakan apa? Sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, siang dan malam. Cuma kadang orang nggak merasa. Ada kesalahan yang nampak dengan pukulan, dengan tendangan, dengan suul dan berburuk sangka. Kesalahan atau bukan? Kesalahan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik pada kalau fikumna Allah musta'an. Ikhwan azza wa jalla Wa hafizakumullah jami'an ini penting sekali, bagus sekali ya karena hatta para ulama di dalam ilmu salahul hadis pun mendefinisikan orang yang dikenal dengan adalah, memiliki sifat adalah, itu pun keliru kalau mendefinisikan orang yang enggak pernah berbuat dosa sama sekali. Naam ya? Bahkan apa? Bahkan manusia itu mesti apa? Berbuat dosa. Kecuali para nabi dan rasul yang Allah Taala kecualikan. Selesai. Tapi kalau kita-kita ini antum walaupun merasa wah enggak pernah pernah berbuat dosa, antum merasa seperti itu sudah dosa itu. Antum merasa anak nggak pernah berbuat dosa. Perasaan seperti itu, pengakuan seperti itu bisa dikatakan dia berdosa karena merasakan suatu perkara yang dia tuh menganggap dirinya maksum. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Solusi yang terbaik adalah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan bahaya kepadaku. Naam. Dan juga kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Fatang fauni kemudian kalian kalian apa barakallahu fikum hafizakumullah memberikan manfaat kepada Maksudnya apa maksudnya? Allah taala mengatakan wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa menyampaikan sesuatu membahayakan kemudian bahaya tersebut sampai kepadaku. Atau kalian tidak akan pernah bisa menyampaikan manfaat Nah kemudian manfaat itu memberikan manfaat kepadaku. Maksudnya Allah Taala nggak butuh dengan hambanya. lamnya Nggak butuh dengan hambanya. Kita nggak bisa menyakiti Allah Taala. Nggak juga Allah Taala butuh dengan apa? Manfaat dari hambanya. Tidak. Nah kita lihat. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada fi mulki syai'a. Artinya, Wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, kalau seandainya orang yang pertama terdahulu kalian dan yang paling terakhir kalian orang belakangan, wa insakum wa jinnakum, manusia di antara kalian dan jin juga, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, kalau seandainya mereka semuanya berada di atas apa? Orang yang paling bertakwa di antara kalian, mazada dzalika fi mulki syai'a. Ketakwaan tersebut tidaklah apa? menambahkan kekuasaanku sedikit pun. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Taala nggak butuh sama sekali dari hambanya. Nah, itu nanti manfaatnya kembali kepada hamba, takwa atau tidak. Mizan, timbangan. Seorang hamba itu nanti selamat atau tidak, baik buruknya di hadapan Allah Taala, mizannya, timbangannya, barometernya takwa. Paham ya? Bukan warna kulitnya. Si fulan berkulit hitam, si fulan berkulit coklat, si fulan berkulit putih, bukan itunya, jadikan timbangan nanti bukan itu. Tapi yang jadi timbangan nanti barometernya bukan kemiskinan, kekayaan, warna kulit bukan tapi ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Orang yang paling mulia di sisi Allah taala adalah orang yang paling bertakwa. Tak kasih artinya sudah dikit. Apa? Antum? Naam inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Karena pakaian ketakwaan, pakaian kemuliaan. Antum enggak jumpai pakaian ketakwaan ini dijual di supermarket. Paham ya? Enggak pernah antum jumpai. Paham ya? Yang antum jumpai mungkin apa? Yang lainnya. Tapi kalau ketakwaan, pakaian ketakwaan bukan semata-mata pakaian yang dipakai. Tapi apa amalan yang ada pada orang tersebut fi'lul awamir sinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Bayangkan ini, kalau seandainya orang terdahulu sampai orang belakangan pun manusia dan jinnya berada di atas apa? Na'am barakallahu fikum, nam hati seorang di antara kalian yang paling bertakwa pun enggak menambahkan sedikit pun kekuasaan Allah taala. Bayangkan. Karena enggak butuh Allah taala dengan mereka, dengan amalan mereka. Mereka itu yang butuh nanti dengan nah balasan dari Allah Subhanahu wa taala mereka manusia kita beramal enggak beramal, Allah Taala akan balas gitu loh maksudnya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalik min mulki syai'an Bayangkan, sebaliknya. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang terdahulu di antara kalian dan orang yang belakangan, maksudnya dihitung sejak dahulu sampai sekarang, sampai orang belakangan pun Nah barakallahu fikum wa insakum jinnakum manusia dan jinnya qamu fi Nah barakallahu fikum mereka berada di atas apa? Di atas hati salah seorang di antara kalian yang paling jahat pun, yang paling rusaknya. Mana kesalahan dzalika kami mulki syai'a, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah taala. Enggak berpengaruh sama sekali. Antum kita bertakwa atau enggak bertakwa itu enggak mempengaruhi kekuasaan Allah taala. Enggak mengurangi kekuasaan Allah taala. Justru kita yang berkurang pahalanya. Kita yang berkurang keselamatannya. Mahum soalnya. Ewa na'am barakallahu fikum. Ikhwan fid din azdan yasakumullah. Berikutnya kata beliau menukilkan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala Allah telah menyatakan <clears throat> Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'al Fasaluni fa'taitu kulla insanin mas'alatahu Mana naqasa dhalik mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Masyaallah. Ini perlu kita renungi barakallahu fikum. Artinya apa wahai hamba-hambaku? Sesungguhnya kalau seandainya orang terdahulu hingga orang belakangan dari kalangan jin dan manusia, mereka berdiri di atas gunung, satu gunung, satu tempat yang dataran tinggi, berdiri semuanya, fasaluni kemudian mereka semuanya minta kepadaku fa'ataitu kulla insanin mas'alatah kemudian aku berikan setiap orang itu permintaannya mana kasadzalik mimma indi niscaya tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisiku maksudnya tidak mengurangi sedikit pun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali diperpisalkan seperti apa mikhyat apa itu mikhyat hmm? jarum eh, kecuali permisalkan seperti jarum yang dicelupkan ke lautan dimasukkan ke lautan. Maksudnya ditelupkan gini. atau lihat jarum, ditelupkan, atau tarik kembali. Membawa bekas banyak atau sedikit? Itu kalau seandainya mengurangi. Tapi gak ada sama sekali mengurangi apa? Kekuasaan Allah SWT. Permisalan seperti ini terkadang apa menunjukkan mustahil mengurangi itu loh. Seperti kisah apa orang-orang kufar. Eh? Nah, barakallahu fikum yang mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an Al Karim, "La yadkhulunal jannata apa itu lafadznya itu? Hatta yalijal jamalu bisamil khiyar. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa barakallahu fikum? Apa awalnya itu? Innal ladzina kadzdzabu ayatina gitu ya. Wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulun jannata hatta yalijal jamalu bisamil khiyar. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Artinya sesungguhnya orang-orang kufar yang mereka mendustakan ayat kami, sungguh mereka tidak akan dibukakan langit untuk mereka. Tidak dibukakan pintu ampunan kalau mereka nggak bertobat. Kemudian mereka tidak akan masuk surga sampai apa? Sampai onta masuk ke dalam lubang apa? Jarum. Paham ya? Ini bukan berarti mampu dan mungkin gitu loh. Mustahil itu loh. Antum tahu onta atau enggak antum? Hah? Tahu onta enggak? Tahu jarum? Sampai onta masuk ke lubang jarum, itu baru bisa masuk surga. Tapi mungkin enggak? Enggak mungkin. Berarti enggak akan masuk surga gitu loh. Ini juga sama permisalan ini. Dipermisalkan seperti apa? Seperti kalau seandainya jarum dicelupkan dimasukkan lautan, ditarik kembali. Sedikit enggak yang nempel? Sedikit. Itu pun kalau seandainya mengurangi gitu loh. Mengurangi air laut sedikit sekali itu kalau mengurangi, tapi enggak mungkin mengurangi gitu maksudnya. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pemberian itu luas sekali walaupun diberikan oleh semua hamba-hambanya masih ada dan sempurna pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairan dzalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslimun. Wahai hamba-hambaku, itu semuanya tadi hanya saja amalan kalian sebenarnya yang aku telah menghitungnya untuk kalian. Jadi amalan kita yang kita lakukan dihitung Allah Taala. In khairan wa khairun Wa in Amalannya baik, balasannya baik. Jika amalannya jelek, balasannya jelek. Paham ya? Karena tadi nutudan, Sebagaimana dia berbuat, dia akan dibalasi sebagaimana perbuatan dia. Al jazau min jinsil amal. Ini bagus sekali nih hadis ini ya. Nah, barakallahu fikum hadis kursiyun. Naam. Wahai hamba-hambaku, itu semuanya tadi adalah amalan-amalan kalian yang aku hitung untuk kalian. Summa uwafiyakum iyyaha kemudian aku akan balas secara sempurna. Amalan tersebut aku akan balas di ganjarannya secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas secara sempurna. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang menjumpai mendapati kebaikan, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah. Paham ya? Ucapan alhamdulillah, paham ya? Asyukru bilhamdillah nah barakallahu fikum bilhamdillah misalkan atau bihamdillah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kenikmatan ataukah tidak senantiasa kita sandarkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala sudah kita lewati kaifa haluknya akhi ya, si fulan ini hutangnya banyak kemudian banyak pikiran eh, banyak istilahnya banyak beratlah dia dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal ini bagus sekali alhamdulillah ala kulli hal Nah, karena apa? Karena baik buruknya dia sandarkan segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mahum? Nah, itu penting sekali. Jangan sampai kita wah lagi enggak enak, anak lagi seperti ini, seperti itu kemudian mengeluh di hadapan manusia itu kurang tepat. Nah, barakallahu fikum sabar. Kita lihat di sini. Wa man wajada ghairal dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang menjumpai selain itu, selain kebaikan, maka jangan sekali-kali dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri salahmu sendiri gitu loh. Kenapa tidak mau berbuat kebaikan? Apa maksudnya? Jangan nyalahkan orang lain. Nah, posisinya apa? Sekarang masing-masing manusia diberikan apa? Pilihan. Diberikan pilihan, diberikan kehendak, diberikan keinginan. Dia ingin yang mana? Menghendaki yang mana? Milih yang mana? Apa maksudnya? Jadi jangan nyalahkan orang lain, salahkan dia sendiri kenapa tidak mau berbuat kebaikan. Kenapa tidak segera kembali kepada jalan yang benar? Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisun qudsiyun. Na'am barakallahu fikum. Sudah kami sebutkan tadi ya. Dan nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan juga mengenai apa barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, penjelasan ringkas dan juga bagus sekali mengenai hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah apa? Hadis yang eh, datang dari Allah Subhanahu wa taala lafaz dan maknanya hanya saja Rasulullah Alaihi Wasallam menyebutkan nah dengan lafaz fi yarfihi an rabbih jalla wa ala atau qala Allah azza wa jal disebutkan dalam suatu hadis itu dikenal hadis qudsi. Adapun qudsi tadi dinisbahkan pada apa? Al-Malikul Quddus, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa disucikan dan zat yang maha suci. Nasallahu alaihi wasallam wa rabbil alamin.